Beliau mengatakan pada pembahasan tauhid asma wa sifat. Ini masih sekali lagi pembahasan masih tentang tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan wa annahu azza wa jalla istawa 'alal arsy. Bahwasanya Allah azza wa jalla bersemayam di atas arsy. Bila kaifin tanpa kita bagaimanakan sifat bersemayamnya Allah tersebut Fa inna Allah taala intaha min dalik ila anna istawa alal arsy. Karena Allah di dalam Al-Qur'an hanya mengabarkan dia bersemayam di atas arsy. Tidak menyampaikan bagaimananya Allah bersemayam tersebut. Walam yadkur kaifa kana istiwa'uhu. Dan beliau dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang bagaimananya dia bersemayam. Ini salah satu sifat yang wajib untuk kita mengimaninya. Kata pak ulama ada tujuh ayat Al-Quran yang Allah berfirman Ar-Rahman alar asistawa. Eh, di antaranya dalam surat al eh, surat al hadid yang kemarin sudah kita baca. Demikian pula surat Toha, Al-A'raf dan seterusnya. Banyak sekali. Eh, ada tujuh ayat yang intinya sama Ar-Rahman alar asistawa. Namun banyak alil bid'ah yang mereka mengingkari siwat eh, sifat Allah bersemayam di atas al arsh Banyak jana mereka yang mentakwil. Eh, jana dengan mengatakan istawa artinya istaula menguasai. Maka di sini ingin kita sampaikan ucapan sebagian ulama salaf, ulama al sunnah tentang eh, sifat Allah bersemayam di atas al-arash tentang firman Allah ar-Rahman al-arsyistawa. Memang ada juga di al-bidah yang mereka menantang siapa di salaf yang mengimani ya Allah bersemayam di atas arash. Ya adakah ucapan salaf yang mereka mengatakan Allah bersemayam di atas al-arash. Ini kita jawab ucapan tersebut tetap dari kitab yang sudah kita bacakan kemarin Al-Qawaid wal Dawabit Salafiyah fi asma wa sifat rabbil bariyah oleh Syekh Dr. Ahmad Najjar hafizallahu taala. Di sini kita akan bacakan ucapan yang pertama Mujahid bin Jabr, seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Intinya beliau seorang tabi'in, ya seorang tabi'in yang meninggal tahun 103 Hijriah. Beliau ketika mentafsirkan ayat istawa ila sama dalam surat Al-Baqarah ya ini dalam Sahih Bukhari. ya, kalau mau lebih tepatnya dalam eh, Sahih Bukhari eh, kitab At-Tauhid tentang firman Allah wa kana arsyuhu alal ma. Kemudian beliau mengatakan arti istawa ala alal arsy. Allah bersemayam artinya ala tinggi di atas al arsh. Ya, di sini sungguh jelas beliau mengimani Arti istawa adalah Allah tinggi di atas arsh. Allah ada di atas al-arsh. Kemudian ucapan Abul Ali yang sudah sering kita sampaikan juga dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan arti istawa ala wartafa. Tinggi di atas arsh. Ini adalah ijma sahabat, ijma tabi'in, ijma ulama salaf. Mereka semuanya yang eh, mengimani tentang ketinggian Allah di atas al-arsh. Demikian pula yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan al-imam ash shafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan lebih keras lagi ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan ketika orang itu ditanya apakah Allah ayat di atas langit bersama yang di atas aras kalau dia mengatakan aku tidak tahu bahkan beliau mengatakan eh, orang itu bisa keluar dari al Islam karena memang ini sudah jelas nasihat dalam Al Quran al Hadis dan juga ijma para salafus saleh radhiyallahu anhum. Di sini kita bacakan ucapan seorang ulama Al-Sunnah wal Jamaah yang hidup pada abad ketiga Hijriah yang bernama Muhammad bin Ziyad ibn al-Arabi, al-Imam ibn al-Arabi. Atarajulun idal indal ibn al-Arabi. Ada seseorang datang menemui ibn al-Arabi tadi. Faqala lahu, "Ma ma'na qaulil azza wa jalla ar-Rahman al asyistawa?" Orang itu bertanya, apa makna Ar-Rahman ala asistawa? Fakal, beliau mengatakan, huwa ala arsihi, Yaitu dia di atas arsnya. Kama akhbar azza wa jalla, sebagaimana yang telah Allah kabarkan sendiri. Fakala, ya Aba Abdullah, laisa hada makna, innama maknahu istaula. Orang itu ngeyel, ya, keras kepala, dia ngemintari, tanya namun ngemintari. Inilah ciri sebagian manusia. Tanya bukan untuk diambil ilmunya, namun untuk berdebat, untuk di enam. Ini bantah. Dia mengatakan, wahai Abu Abdullah, wahai Ibn Arabi, itu bukan makna yang betul. Namun yang betul adalah istaula maknanya. Allah menguasai al-arsh. Bukan Allah berada di atas arsh, namun Allah menguasai arsh. Fakola Ibn Arabi mengatakan uskut diam engkau. Ma'an tawahada. Dari mana engkau tahu? Arti istawa artinya istaula. La yukalu istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudajun Tidaklah dikatakan orang itu menguasai eh, atas sesuatu kecuali dia punya tandingan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan arti Allah bersama istawa ala asih menguasai aras berarti ada tandingan bagi Allah yang dulunya Allah pernah apa? Ya, naudzubillah min dalik. Bertarung kemudian Allah apa? Menguasainya, mengalahkannya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, eh seperti kalau kita renungkan surat Al-Hadid ayat yang keempat atau kelima itu summa eh, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa alal arsh. Kalau kita terjemahkan Allah ya kesesatan mereka dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia menguasai ars berarti apa sebelum eh Allah menguasai ars ada yang menguasai ars tersebut kemudian Allah apa mengalahkannya mengambil alih kekuasaan tersebut eh maka ini sungguh apa pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala eh makanya sekali lagi alil beda mereka adalah orang yang paling geladap kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan demikian dibantah. Allah mensyaratkan demikian eh tidak diamalkan, cari yang baru. Nauzubillah min dalik. Fa idza ghalaba ahaduhuma qira istaula. Kalau yang satu menguas mengalahkan yang lain baru dikatakan orang itu menguasai. Ya, naudzubillah min dalik. Padahal Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah ada yang serupa dengan Allah? Fala taj'alulillahi andadan. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ahli bidah. Kemudian kita bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang hidup pada abad 4 Hijriah. Ini mulai abad 1, abad kedua, ketiga, empat. Semuanya sepakat. Istawa artinya eh ala wartafa. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan dalam kitab tauhid beliau, "Fanahnu nu'min bi khabarillah jalla wa ala." Kita mengimani tentang semua kabar Allah Azza wa Jalla. Di antaranya anna khaliqana mustawin ala arsyhi, yaitu bahwasanya sang pencipta kita yaitu Allah bersemayam di atas arsnya. Lalu badilu kalam Allah. Kita tidak boleh untuk merubah kalam Allah wala naqulu qawlan ghaira alladhi qila lana dan tidak boleh kita berkata selain apa yang telah Allah firmankan kepada kita kama qatil jahmiyah al mu'attilah eh seperti orang-orang kelompok mu'tazilah atau jahmiyah annau istawa istaula ala arsyihi istawa kelompok jahmiyah mengatakan arti istawa adalah istaula menguasai fabadalu qawlan ghaira alladhi qila lahum mereka telah merubah eh, firman Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah firmankan kepada mereka. lil Yahud eh, seperti perbuatan tingkah laku kelakuannya orang Yahudi lama umiru an yakulu hitta faqalu hinta ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan fakulu hitta katakanlah hitta ampunilah ya Allah kami namun mereka merubah dengan mengatakan hinta Ya, ini adalah perbuatan orang Yahudi yang suka merubah, mentakwil, mentahrif, menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala dari tempat atau makna yang sebenarnya. Mukhalifin li amrillah jalla wa ala. Mereka itu menyelisihi perintah eh, firman Allah Azza wa Jalla. Kadzalikal Jahmiyah. Demikian pula dengan kelompok Al-Jahmiyah. Demikian pula dengan kelompok Asy'ariyah ya mereka juga sama mengikuti jejak orang-orang ya al-jahmiyah mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai naudzubillah min dalik ini sekali lagi adalah ya, salah satu yang merupakan bentuk kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah jelas ya sekali lagi istiwa artinya al-ulu war irtifa Allah ada di atas langit Kemudian kita pindah kepada halaman berikutnya 36. Eh nanti insya Allah ketemu lagi dengan pembahasan tauhid asma wa sifat meskipun ada sedikit pengulangan-pengulangan. Memang mungkin bagi yang baru belajar itu mungkin ya, apalagi kaidah-kaidah kemarin ya agak mungkin berat. Memang itulah ilmu. Ya, inna sanulqi alaika kaulan sakila Sesungguhnya kalian itu kami berikan ilmu yang apa? sakil. Ilmu itu tidak ya tidak ringan. Kalau seandainya kata para ulama ilmu itu ringan, tidak ada bedanya orang yang pintar dan orang yang apa? bodoh. Semuanya akan pintar semuanya karena mudah. Ya, namun karena ilmu itu berat, maka banyak orang yang apa? meninggalkan ilmu tersebut. Ya, memang sekali lagi harus dipahami, ilmu itu perlu bertahap dan perlu untuk di murajaah Ya, mungkin yang kemarin agak bingung dengan sebagian kaidah, namun dengan eh, sering disampaikan insya Allah ya lebih apa memahaminya. Eh butuh as Kata beliau ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Wa annahu maliku khalqihi. Al-sunnah wal jamaah, ulama salaf, imam-imam al-hadis meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang penguasa makhluk-makhluknya. Ya, Malik yaumiddin. Allah adalah rajanya, penguasanya yang menguasai hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, kok dikhususkan hari kiamat? Eh, kenapa kok enggak secara umum? Allah rajanya menguasai dunia akhirat. Kata para ulama, karena banyak manusia yang di dunia ini tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pada hari kiamat semuanya meyakini hanya Allah yang menguasai hari tersebut. Makanya dalam beberapa eh, dalam sebagian ayat Allah mengatakan kepada para penduduk api neraka, "Limanil mulkul yaum." Milik siapa hari ini pada hari kiamat? Mereka senang mengatakan, "Lillahil malikil qahar." Ya, bahwasanya hari ini adalah milik Allah yang maha menguasai lagi maha perkasa. Ini kata ulama mengapa dalam surat Al-Fatihah dikhususkan Malik Yaumiddin karena pada hari kiamat tidak ada satupun yang mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dunia masih banyak orang yang, ya, yang meyakini ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala yang menandingi Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun. Ya, dia mengatakan ana wal a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling yang paling tinggi. Eh demikian pula sebagian manusia mengatakan bahwasanya eh dalam qasidah mereka mereka mengatakan wa min judika dunya wa darataha. Di antara kedermawanan wahai Muhammad adanya dunia dan akhirat. Eh naudzubillah min dalik. Padahal Allah dalam ayat-ayatnya eh, mengatakan wa innalana lal akhirat wal ula sesungguhnya bagi kamilah milik kamilah dunia dan akhirat namun mereka menyandarkannya kepada Nabi Muhammad bentuk berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad alias syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syirik dalam masalah ba tauhid ar-rububiyah yang mana orang-orang musyrikin jahiliyah tidak pernah menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah orang-orang musyrikin yakin dengan seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ya, memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur semuanya. Ini adalah keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Qur'an. Banyak Allah menyebutkan hal tersebut. Walain in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin wahai Nabi Muhammad, eh siapa yang menciptakan langit dan bumi Serentak mereka menjawab Allah. Walain sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, serentak mereka menjawab Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi? Amma yamliku sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru amra fa sayaquluna Allah. Katakan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, Siapakah yang berikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Mereka mengatakan, "Saya kurun Allah." Allah yang mengatur semuanya. Ini adalah keyakinan kaum musyrikin jahiliyah. Mereka apa? Mentahirkan Allah dalam masalah rububiyah penciptaan, pengaturan, penguasaan alam semesta. Namun sangat disayangkan kaum muslimin masih ada yang menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah tadi, ya masalah penguasaan alam semesta masih ada yang meyakini selain Allah yang milikinya. Dalam pengaturan alam semesta juga demikian. Eh, sebagian kelompok eh, tasawuf eh, mereka meyakini adanya wali-wali yang menguasai sebagian alam semesta yang mereka istilahkan dengan al-abdal, an-nujaba, dan lain seterusnya. Eh mereka punya andil dalam mengatur alam semesta. Sebagian kaum muslimin meyakini Nyiloro Kidul yang mengatur eh, pantai selatan dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah syirik dalam masalah rububiyah yang kaum musyrikin tidak pernah jatuh ke dalamnya. Alias ini kesyirikan yang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman jahiliyah di mana diutus Nabi Sallam ya eh, kepada atau di tengah-tengah mereka. Naudzubillah min dalik. Wa anna maliku khalqihi. Bahwasanya Allah adalah penguasa eh, semua makhluk makhluknya. Wa ansha'ahum la an hajatin ila ma khalaq. Allah menciptakan mereka tanpa Allah butuh kepada mereka. Ya, harus kita yakini Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahu Samad. Kata Syekh Muhammad bin Saimin arti Allahu Samad al-kamil fi sifatihi. Yang maha sempurna semua sifat-sifatnya alladhi yahtaju au iftaqar ila kullu makhlukatihi. Yang semua makhluk itu butuh kepadanya sedangkan dia tidak butuh kepada apa? al makhluk. Seperti tadi, ketika Allah bersemayam di atas aras bukan berarti apa? Allah butuh kepada aras sebagaimana yang di ya, yang terbetik dalam benaknya alil bidah. Kenapa mereka menolak Allah bersemayam di atas aras? Kata mereka kalau ditetapkan Allah bersemayam di atas aras, oh berarti Allah butuh apa? Aras ini adalah apa? Pemikiran yang yang picik, pemikiran yang ya dangkal. Karena apa? Tidak semua yang di atas butuh kepada yang yang bawah. Contoh kata para ulama, langit ada di atas apa? Bumi. Namun ya langit tidak butuh kepada kepada bumi. Buktinya apa? Tidak ada eh, tiang-tiang yang menyangga langit tersebut. Ini semuanya dalil bahwasanya ahlul bidah itu otaknya penuh dengan atas b. eh menyerupakan Allah dengan makhluk. Eh maka mereka banyak eh kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk namun Allah tidak butuh kepada apa? Al makhluk. Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak butuh untuk mereka memberi aku eh, makanan dan tidak aku butuh kepada apa mereka memberikan aku rezeki. Allah sekali lagi asamat manusia yang butuh kepada Allah ya Allah tidak butuh kepada manusia. Eh bahkan dalam hadits kutsi Allah mengatakan ya ibnu Adam lau anna ya kullakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a wahai anak Adam seandainya seluruh ya makhluk dari jinnya, manusianya, dari awal sampai terakhir, eh mereka semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa. Eh semuanya seperti Nabi Muhammad misalnya. Eh hal itu tidak apa menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ini semuanya menunjukkan Allah tidak butuh kepada apa? manusia. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kain sal butuh kepada Allah. Wallahu ghani hamid. Sedangkan Allah al-ghani, maha kaya. Tidak butuh kepada apa? Manusia. Maka jangan pernah kita apa? Punya perasaan kalau kita enggak sholat. Eh, nanti Allah rugina udzubillah min dalik. Ini waswas asyaitan. Kita yang rugi. Eh kalau kita berbuat dosa Allah enggak rugi. Kita yang rugi. Namun sekali lagi manusia terkadang itu dibisik oleh oleh setan seolah-olah apa dia ketika beribadah memberikan nikmat kepada Allah. Naudzubillah min mendalik itu adalah nikmat dari Allah kepada kepada kita, bukan kita yang memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Allah menciptakan kita namun Allah tidak butuh kepada pada kita namun kita selalu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. <coughs> wa anshahum la an hajatin ila ma Allah menciptakan makhluk namun Allah tidak butuh kepada makhluk wala limaknan da'ahu ila an khalaqahum. Eh demikian pula Allah tidak eh membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Lakinnahu fa'alul lima yasha. Akan tapi Allah menciptakan makhluk karena Allah punya eh, sifat fa'alul lima yasha. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Eh, dalam surat Al-Buruj Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah fa'al eh berbuat apa yang dia apa kehendaki dan kata ulama kita yakini semua perbuatan Allah semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya karena Allah punya nama Al-Hakim dan Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk sia-sia begitu saja ada hikmah yang paling agung di antaranya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa yahkum ma yurid dan Allah membuat hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan harus kita yakini Allah ketika membuat hukum tidak ada apa kedoliman <coughs> di dalamnya. Wayahkum ma yurid. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyah wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak dari Allah di antara karunia dari Allah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ketika memberikan balasan yang baik itu keutamaan darinya ketika Allah memberikan eh, sanksi kepada manusia itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahkum ma yurid la yus'alu amma yaf'alu wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun. Eh dia tidak beritanya kenapa dia berbuat demikian, namun makhluk manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka apa berbuat. Alias manusia tidak boleh protes atas takdir Allah, atas semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah, takdir Allah tidak ada kedoliman di dalamnya. Semuanya baik, semuanya di antara tadi karunia, nikmat, keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu. Allah mengatakan tidak boleh orang ditanya mengapa Allah berbuat demikian. Mengapa Allah mensyariatkan demikian dan demikian? Kita yakini semuanya itu ada hikmahnya, semuanya baik. Manusialah yang terkadang tidak yang eh, memahami hakikat daripada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sebetulnya masih berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas lebih rinci dalam pembahasan iman kepada takdir. Bismillah. Di sini ada sedikit pengulangan yaitu ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili wa bi asma'ihi wa mausufun bi sifatihi Alati sama wa wasafa biha nafsahu. Allah diseru dengan nama-namanya, disifati dengan sifat-sifatnya yang dia enamakan namakan dan sifati dirinya dengannya wasamahu wa wasafahu biha nabiyuhu alaihi salatu wassalam dan yang dinamakan disifati oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan pembahasan yang lalu dan ini sekali lagi merupakan akidah al-sunnah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengarang-arang sendiri namun semuanya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian beliau mengatakan la yujizu syai'un fil ardi wala sama. Ini masih berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah juga yaitu bahwasanya tidak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Eh bahwasanya eh Allah kekuasaannya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Eh makanya kita ingat zikir yang Rasul ajarkan, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima manata. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau apa? Engkau beri. Eh, ketika Allah turunkan hujan, tidak mungkin ya meskipun satu miliar eh pawang hujan kumpul untuk apa menolak hujan tersebut. Kalau emang nggak hujan, memang bukan apa? Bukan waktunya hujan. Memang Allah apa? Tidak mentakdirkan adanya hujan tersebut. Kita yakini tidak ada yang bisa apa, melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, maka wajib untuk kita mengingkari kekuasaan para pawang-pawang hujan tersebut. Mereka adalah kadzabun. Ya, mereka adalah penipu umat. Eh, ya, kita katakan bahwasanya Allah Allahumma la mani'a lima taid. Ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri. Demikian pula kita misalnya Jangan takut kepada orang yang hasad kepada kita. Ya, meskipun banyak orang yang eh, hasad kepada kita, membuat makar kepada kita, kalau memang Allah menghendaki kita tetap ya dengan rezeki kita, dengan apa yang kita miliki tidak akan mungkin ada yang bisa apa? Ya, mencegah rezeki tersebut. Ya, meskipun misalnya kita dagang di pasar, ada ya samping kita yang mungkin eh, hasad iri dan dengki mendatangkan eh, sihir dari Mesir misalnya eh, sihirnya penyihirnya Firaun misalnya kalau ada sisanya ya ketika eh, kita punya atau hid yang benar eh, kita keluar rumah membaca bismillah tawakal Allah la wala quwata illa billah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin apa eh, hal itu memodalkan kita eh, sekali lagi harus kita mengimani bahwasanya la yu'jihu syai'un fis sama'i wala fil ardi. Tidak satu pun yang bisa melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang membuat makar kepada kita, ya, ingin untuk ya, misalnya membubarkan kajian kita, membuat rapat. Eh, namun Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Wa makar wa Allah wallahu khairul makirin mereka membuat makar, Allah balas makar mereka dan Allah yang mem, eh, sebaik-baik membuat eh, pembalasan terhadap makar mereka tersebut. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla wa tawakal al aziz wa tawakal al hayy la yamut. Tawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha ya maha hidup lagi tidak tidak akan pernah mati. Ini harus sekali lagi tanamkan dalam diri kita bahwasanya sebagaimana kata Rasul SAW wa'lam anal ummata lau ijtama'at ala an yanfauka bisalam lam yanfauka ila bisyai qad kataballahu laka seandainya, ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan ya untukmu. Namun sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bishain, lam yadurruka ila Kau qad kataballahu alaik seandainya ya mereka manusia berkumpul bersatu untuk membuat makar mencelakakan dirimu ya mereka tidak akan mungkin bisa apa mencelakakan dirimu kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan apa atasmu ya, sekali lagi ini adalah salah satu yang wajib untuk kita apa imani ya dan sudah banyak kejadian seperti itu Eh beberapa kajian atau ada ada kajian kita, eh mereka buat rapat untuk di eh bubarkan. Namun sekarang sampai sekarang apa tetap berjalan. Alhamdulillah. Intinya sekali lagi yakini tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang telah apa ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah yang akan balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Kau Qatalahumullah. Wala yusafu bima fihi naqsun au aibun au afatun. Ya Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang ada kekurangan, aib atau cacatnya. Ya, seperti tadi naudzubillah min dalik. Allah disifati dengan istaula. Allah apa? Menguasai aras. Ya, mereka kira itu bentuk penyucian eh, kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh ketika mereka mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, alias apa berarti? Allah bisu naudzubillah min dalik. Eh ini sekali lagi eh pensifatan mereka kepada Allah yang sangat jauh daripada pensucian, eh sangat jauh daripada apa yang telah Allah inginkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna azza wa jalla ta'ala an dalik Eh Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari semuanya itu. Apalagi sudah kita sampaikan dalam ucapan tasbih kita subhanallah itu ada bentuk apa? Pensucian kepada Allah. Unazihullah. Eh kita sucikan Allah dari segala bentuk aib. Ketika kita mengatakan eh dalam zikir Allahumma antas salam wa minka assalam. Ya Allah engkau adalah assalam. Kata ulama assalam artinya alladhi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Allah adalah zat yang maha ya suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Eh maka tidak boleh kita apa? menyifati eh, Allah dengan sifat-sifat yang penuh dengan anakas atau aib. Kurang berapa? <coughs> Kemudian masih ada pengulangan seperti yang kemarin. Beliau mengatakan wa khalaqa Adam alaihissalam biadih Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Allah mengatakan dalam surat surat yang kemarin sudah kita katakan kita sampaikan ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan biadaya kedua tanganku. Ini adalah akidah sunnah wal jamaah meyakini Allah punya kedua tangan dan kilta yadaihi yamin. Kemudian Allah membantah orang Yahudi. Ya, bahkan Allah melaknat orang-orang Yahudi karena memang mereka adalah orang yang paling eh, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-bid'ah itu menyerupai orang-orang al-Yahud dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Eh contoh Allah mengatakan sami qad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'. Sungguh kata Allah kami telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir sedangkan kami adalah apa? Agnia, kaya. Sanaktubu maqalu wa qatlahumul anbiya. Eh sungguh kami akan mencatat, akan membalas apa yang mereka ucapkan dan kami akan apa? Eh membalas eh pembunuhan mereka terhadap para al-anbiya. Demikian pula orang Yahudi mengatakan eh qalatil yahudu yadullahi maghlulah Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah dengan mengatakan hulat aidihim. terbenggu, terbenggelulah Ayat tangan mereka bal besototan besutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan tangan Allah terbentang dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bila i'tiqadi kaifa yadah eh tanpa meyak, eh tanpa membayangkan bagaimana sifat tangan Allah tersebut. Ini sekali lagi tanpa kita menyerupakan tangan Allah dengan makhluk, tanpa kita membagaimanakan tangan Allah, tanpa kita mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan, dengan kenikmatan atau rezeki sebagaimana kelompok jamiah dan sebagainya. It lam yantiq kitabullah taala fihi bikaif. Karena Al-Qur'an tidak menceritakan bagaimananya sifat tangan Allah tersebut. Al-Quran hanya menjelaskan Allah punya tangan. Allah mengatakan balia dauma besutotan titik sampai situ saja tidak boleh kita membagaimanakan ya bahkan kata para ulama bahwasanya eh, tangan Allah Subhanahu wa taala itu kilta yajahi yamin ini tidak boleh juga apa kita ketika menjelaskan tidak boleh kita apa mempraktekkan dengan eh tangan kita. Ini namanya atas B, eh dilarang. Eh maka harus kita juga apa berhati-hati. Kemudian ini poin yang keenam agak panjang pembahasannya ya karena kita akan membaca juga footnote footnote-nya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lukulihada wa akhiru da'wana alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstar.com